Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kenikmatan dan taufik dari Allah Azza wa Jal sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita mengenai hadis-hadis nabawi pilihan yang membahas terkait dengan urusan yang sangat penting yaitu terkait dengan akidah terkait dengan keyakinan seorang muslim dan juga tentang perkara ittiba bagaimana dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembahasan kita yang lalu telah sampai pada hadis yang keenam yakni hadis di mana Rasulullah SAW sebagai meriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau bersabda man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nar barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u min dunillahi niddan dalam keadaan dia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berdoa dakhala nar maka ia masuk ke dalam an Hadis ini saudara kaum muslimin rahimani wa berkenaan tentang seorang yang pada masa hidupnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara doa. Dalam perkara meminta yang mana ia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat memanjatkan doa. Sebagai tempat untuk memohon. Untuk mengabulkan keinginan dan harapan dia. Maka kata Rasulullah SAW Siapa yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala dia masuk ke dalam anak Ya dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya dikarenakan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk di antara bentuk-bentuk perbuatan syirik. Maka hadis ini juga mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Bahaya perbuatan syirik bila seorang itu meninggal di atas perbuatan tersebut. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini pula kita perlu mengingat besarnya manfaat seorang pelajari tauhid. Yang dengan itu akan beribadah dia karena tauhid itu adalah mengajak untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala termasuk doa. Tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal. Baik itu berdoa kepada makhluk yang masih hidup ataukah berdoa kepada orang yang telah meninggal ataupun benda-benda mati. Pelajaran yang berikutnya dari hadis yang kemarin kita bahas ialah perlunya seorang untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan yang wal'iyadu billah kalau seorang itu meninggal di atas kesyirikan dan tidak kembali untuk masuk Islam, maka ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7 dan ke-8. disebut oleh penulis Hafizahullah bahwa hadis ini membahas terkait dengan Al-amru kulluhu lillahi wahdah. Segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yusyarikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Yang tidak diserikati oleh seorang nabi ataupun malaikat atau yang selain keduanya. Ya, ini kita akan membahas bahwa segala urusan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Bukan hamba yang mulia seperti seorang nabi. Tidak punya kewenangan dan kemampuan untuk mengatur segala urusan. Tidak pula malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menyifati malaikat bahwa mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang kita kenal sebagai khadim, sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah. Bagaimana Kan Anas bin Malik semenjak usia belia masih kanak-kanak pada waktu itu sudah diantarkan oleh sang ibunda untuk menyertai kehidupan Rasulullah SAW di Madinah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat ruba'iyatuhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Uhud, yakni pada waktu perang Uhud, beliau mendapatkan luka di wajah beliau yang mulia. Sirat rubai ruba'iyatuhu sampai patah gigi seri beliau. Faqala kaifa yuflihu qaumun syaddu nabiyahum. Maka dalam kondisi seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka di wajah beliau hingga patah gigi seri beliau. Beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun syaddu nabiyahum. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang telah melukai nabi yang diutus kepada mereka. Sedemikian kuatnya permusuhan dan kebencian orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka pada perang Uhud tersebut Nabi SAW terluka. Fanazalatil ayah ini termasuk di antara hadis yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Kata Anas bin Malik, setelah Nabi SAW mengucapkan kalimat beliau tadi, ini bagaimana akan beruntung suatu kaum yang telah melukai Nabi yang diutus kepada mereka. Fana zalat al-ayah, maka turunlah ayat yaitu ayat dari surah Ali Imran ayat yang ke-128 Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa laka minal amri syai'un laisa laka minal amri syai'un sesungguhnya tidak ada hak tidak ada andil dan urusanmu sedikit pun wahai Muhammad Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bentuk pengingat untuk Rasulullah SAW bahwa urusan mereka orang-orang Quraisy yang memerangi kaum muslimin, memerangi para sahabat dan melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam urusan mereka di tangan Allah urusan mereka di tangan Allah Subhanahu Wa Taala ini hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dalam musnad beliau rahimahumullah. Hadis yang kedua hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat Ayah beliau juga seorang sahabat. Suatu kemuliaan anak dan ayah menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keislaman, keimanan dan juga perjuangan. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr bahwa suatu ketika pada sholat subuh pada rokaat yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah doa dan didengar oleh para sahabat dan diantara yang mendengar itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabat yang Allah berikan beliau kecerdasan <clears throat> seorang yang cerdas. Dan juga beliau termasuk di antara penghafal hadis yang sangat banyak. Kata Abdullah bin Umar bahwa ia mendengar Rasulullah SAW di rakaat yang kedua dari sholat subuh. Beliau berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan sebuah kalimat mendoakan laknat. Dalam bahasa Arab kata al laknah itu adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Adalah mendoakan agar seorang dijauhkan diusir, dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kata beliau, ba'da ma yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Doa ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian kata Ibnu Umar, fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Maka kemudian Allah menurunkan ayatnya, Laisalaka minal amri syai. Sesungguhnya tidak ada bagi hak untuk urusan mereka sedikit pun. Wa riwayatin dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan siapakah fulan dan fulan. Kalau tadi dalam Ibn Umar hanya menyebutkan Allahumma an fulanan wa fulanan. Dalam bahasa Arab fulan adalah sebuah kata untuk menutup nama siapa yang dimaksud. Tetapi ada orangnya. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW pada sholat tersebut beliau mendoakan laknat untuk siapa? Yad'u ala Safwan ibnu Umayyah mendoakan kalau dalam bahasa Arab doa ala itu berbeda artinya dengan doa lahu. Sama-sama punya kata kerja doa dari kata da'a doa Tetapi apa? Karena huruf ta'diyahnya berbeda. doa lahu berarti mendoakan kebaikan. Tetapi kalau doa ala artinya mendoakan kejelekan. Nah dalam riwayat yang lain ini disebutkan ya doa ala Sofwan ibnu Umayyah. Nabi SAW pada waktu itu mendoakan kejelekan untuk Sofwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr wal Harith ibn Hisham dan Al Harith ibn Hisham fana zalat laka min al amri syai'un maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat yang tadi laisa minal amri syai'un. Tidak ada hak urusanmu sedikit pun dalam perkara ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Saudara kaum muslimin rahimani wa Sebelum kita membahas tentang kandungan hadis berkenaan terkait dengan ilmu asbabun nuzul. Mungkin ada yang bertanya, kenapa satu ayat yang sama tetapi turun pada dua kejadian? Kejadian yang pertama pada perang Uhud ketika Rasulullah SAW terluka dan beliau terucap dari lisan beliau yang mulia kaifa yuflihu qauman syanju nabiyahu maka turunlah ayat laisa laka amri syai pada riwayat yang lain yang juga riwayatnya sahih pada riwayat Abdullah bin Umar bahwa ketika di sholat subuh Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada tiga orang ini tadi setelah itu turun ayat laisa amri syai'un. Maka diterangkan oleh para ulama bahwa sebuah ayat terkadang itu memiliki lebih dari satu sebab turunnya. Boleh turun pada waktu perang Uhud dan bisa juga pada kejadian yang lainnya. Yakni hal ini tidak kemudian bertentangan tidak kemudian riwayat yang satu menafikan riwayat yang lain tidak karena memang demikian keadaannya disebut oleh para ulama kalau ada dua hadis yang sama-sama sahih dan zahirnya seolah-olah bertentangan maka menjamaknya itu lebih utama dibandingkan menggugurkan salah satunya. Lebih-lebih ini adalah dua hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan juga memang tidak ada pertentangan. Kecuali kalau memang seorang dia mengingkari bahwasanya sebuah ayat bisa turun dalam lebih dari satu kejadian. Dalam perang Uhud ayat tersebut turun dalam kunut subuh Nabi SAW Sebagaimana kalau Alhamdulillah Ibnu Umar, ayat tersebut juga diturunkan. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan kalimat berkenaan tentang para penentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada perang Uhud sebuah peristiwa yang juga menjadi pelajaran besar untuk kaum muslimin bagaimana para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal pertempuran mereka sudah unggul pasukan pemanah ditempatkan di atas bukit kemudian berhasil untuk kemudian melukai dan menghalangi pasukan musuh dengan panah-panah mereka. Tetapi ketika diabaikan wasiat Rasulullah SAW agar mereka tetap bertahan di atas dan jangan turun walaupun apapun yang terjadi. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah darinya wasiat tersebut dilanggar. Maka para sahabat turun dari atas bukit hingga kemudian pasukan Quraisy, pasukan musyrikin ketika itu berbalik memutar dan berhasil untuk kemudian memporak-pondakan pasukan muslimin. Pada peristiwa itulah Rasulullah SAW terluka dan beliau mengucapkan kalimat kaifa yuflihu qaumun syanju nabiyahum dalam bahasa Arab kalimat ini bermakna menyebutkan bahwa orang-orang yang sudah melukai nabi mereka ini jauh dari yang namanya al-falah. Jauh dari yang namanya keberuntungan. Sedemikian rupa yang mereka lakukan kepada nabi yang mulia, kepada Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Hikmah yang menjadikan dalam setiap peristiwa terlebih yang dialami oleh Rasulullah SAW pelajaran untuk beliau dan juga untuk para sahabat dan umat setelah mereka. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya dan Allah jadikan peristiwa ini sebagai sebab turunnya ayat. Allah turunkan ayatnya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum Sungguh tidak ada andilmu dalam urusan mereka sedikit pun wahai Muhammad. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka atau menghadap mereka? Ya ini kalau mereka memang di atas tangan, di atas kekufuran sampai akhir hayat mereka tidak mau beriman, maka Allah berhak untuk menghadap mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Tetapi kalau setelah perang Uhud mereka ada yang beriman, ada yang masuk Islam, maka yatuba alaihim. Allah Subhanahu wa taala memegang urusan mereka dan Allah berhak untuk mengampuni mereka. Pada hari ini sebuah peristiwa yang besar pada peristiwa Uhud tersebut Rasulullah SAW mendapatkan sebuah ayat yang semakin menguatkan tawakal beliau dan para sahabat dan juga mengingatkan bahwa segala urusan itu biyadillahi wahdah. Semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Manusia tidak berhak untuk mengatur urusan tersebut. Seorang nabi saja, Rasulullah SAW nabi yang paling mulia, tidak berhak untuk menentukan urusannya akan begini ataukah begitu. Berkenaan dengan takdir, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pula para malaikat, mereka tidak punya wewenang sedikit pun dalam urusan menentukan hasil menentukan takdir bukan mereka. Maka Allah muslimin rahimani wa Pada ayat ini, laisa laka minal amri Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa segala urusan seluruh kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Baik kerajaan di langit ataupun bumi, Allah yang memiliki. Makhluk, siapapun dia tidak memiliki hak. Kan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Zat yang maha merajai segala sesuatu yang ada. Begitu pula terkait dengan hidayah. Hidayah ini juga di tangan Allah Azza Untuk memberikan petunjuk dalam arti untuk menjadikan orang yang tadinya tidak di atas Islam menjadi dia beriman dan berislam ini adalah di tangan Allah Azza wa Manusia bisa berusaha, bisa mendakwahi, bisa menyampaikan ilmu, bisa membacakan ayat, bisa membacakan hadis. Sebatas itu. Tetapi untuk merubah kolbu seorang biadillah. Biadillahi wahdah di tangan Allah Azza wa Jalla. dan juga terkait dengan kesesatan seorang yang tadi di atas hidayah yang mungkin dengan sebab dia tidak menghargai hidayah tersebut tidak menjaganya, tidak memupuknya dengan dia terus belajar, dengan dia terus membaca Al-Quran Al-Karim dengan dia terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla qadarullah Allah menetapkan hamba tersebut terlepas dari hidayah ini tadi. Allah simpangkan dia atau Allah sesatkan dia. Maka ini juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan manusia. Bukan di tangan kita. La mani lima atait wa la lima man'at. Dalam ayat ini pula terkandung makna bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tidak ada yang bisa untuk menghalangi dan mencegahnya. Sedangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cegah dan halangi tidak akan bisa seorang pun untuk kemudian memberikannya. Untuk memberikan kepada seorang yang Allah Subhanahu wa taala halangi dia dari suatu tersebut. Allah Maha Kuasa. Di sini saudara kaum muslimin rahimani wa Kita perlu untuk mengingat butuhnya kita untuk menggantungkan urusan kita kepada Allah Azza wa Untuk bertawakal, beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala bersandar dengan sebenar-benarnya. Karena kapanpun ketika kita berusaha segigih apapun, sekuat apapun, kalau bukan dengan kehendak Allah dan takdir dirinya, tidak akan terwujud. Jangan kita menggantungkan kepada upaya, kepada usaha, karena yang menentukan urusan itu segalanya. Segala urusan yang baik maupun yang buruk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari peristiwa Uhud tersebut Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang tadinya masih di atas kekufuran kemudian masuk Islam. Dan ini disaksikan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Bagaimana orang-orang tadinya merangi, memusuhi dakwah Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Bahkan Khalid bin Al-Walid seorang sahabat yang kita kenal sebagai panglima perang dan pimpinan perang yang sangat unggul dan ulung dalam mengatur strategi, pada waktu perang Uhud beliau masih bersama kaum musyrikin. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun masuk Islam. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fakanu min khairati junudih wa akhlasahum lahu wa fatahu Allah bihim dunya wa hadallahu umaman ala aidihim. Di antara orang-orang yang tadi yang merangi Nabi SAW dan para sahabat Lalu Allah berikan hidayah untuk mereka Allah jadikan orang-orang termasuk di antara pasukan-pasukan yang terbaik dan yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah bukakan untuk mereka dunia dan Allah berikan petunjuk kepada umat yang banyak melalui perantaraan tangan-tangan mereka. Yang tadi mereka di atas kuburan, Allah berikan hidayah. Allah jadikan mereka sebab-sebab kebaikan dan menjadi pintu hidayah untuk yang lainnya. Ini para sahabat. Yang sampai dikatakan oleh para sahabat di antaranya adalah sahabat Omar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ketika beliau mengingat betapa jeleknya pada masa jahiliyah betapa buruknya kondisi bangsa Arab pada waktu itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kunna adalla qaumin fa'azana Allah bihadzal Islam. Kami dahulu adalah kaum yang paling rendah. Kami dahulu adalah umat yang paling paling hina. Bagaimana menghalalkan darah, harta, kehormatan orang lain dengan sebab-sebab yang sepele. Fa'azan Allah bihadal Islam maka Allah memuliakan kami dengan Islam. Allah angkat derajat mereka, Allah perbaiki akhlak hidup mereka. Jadilah mereka orang yang mulia. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Faman talabal izzah bighairi ma Allah bihi adallahu Allah." Maka barang siapa yang mencari izzah, mencari kemuliaan dengan selain apa yang Allah muliakan kami dengannya, yaitu dengan Islam, justru sebaliknya Allah akan hinakan dia. Islam ini memuliakan. Yang tadinya rendah hina dimuliakan dengan Islam. Kok tiba-tiba ada yang mencari kemuliaan dengan selain Islam? Ma'azallah. Justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sebutkan dalam ayatnya wa may yuhinillahu mukrim. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, tidak ada yang bisa untuk kemudian memuliakan dia maka kehormatan dan kemuliaan yang sebenarnya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kita kembali pada pembahasan hadis. Fahal yakunu al Qala'i man ya'taqidu fi Rasulillah aw ghairihi annahu ya'lamul ghaib. Kalau kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahwasanya sebagian orang yang tadinya merangi beliau pada perang Uhud akan masuk Islam, Rasul tidak tahu. Karena ketidaktahuan beliau maka terucap kalimat seperti tadi. Beliau mengatakan kaifa yuflihu Nabi nabiyahum. Bagaimana akan beruntung satu umat yang telah merangi nabi mereka? Nabi tidak tahu bahwasanya akan ada di antara mereka yang akan masuk Islam. Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Lantas bagaimana dengan seorang yang meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu perkara yang gaib, dan juga beliau yatasarraf fil filkau bahwa Nabi SAW punya andil dalam mengatur alam semesta dalam urusan perang Uhud Rasul SAW tidak mampu untuk kemudian mengatur segala urusan di tangan Allah Azza wa Begitu pula terkait dengan hidayah, Orang-orang yang ketika itu memerangi Nabi SAW, Allah berikan hidayah pada sebagian dari mereka. Juga bukan di tangan Nabi SAW. Wahal yakunu aqilan. Dan apakah dianggap seorang itu berakal? Ketika dia berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala fisyada'id wa yantazir minhu najdah. Berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat genting, yang sangat sulit, yang sangat membahayakan. Apakah dianggap berakal seorang yang kemudian berlindung kepada selain Allah? Padahal yang mengatur segala urusan hanya Allah Azza wa Jal. Yang bisa selamatkan dirinya hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kok tiba-tiba dia merasakan kesulitan? Dia mintanya kepada selain Allah Azza wa Jal. Suatu hal yang keliru. Wa kashfil kurub dan juga dalam perkara menghilangkan musibah-musibah. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya kalau ada orang yang melakukan hal seperti itu yang dia meminta keberhasilan Allah Subhanahu wa taala pada kondisi yang sulit atau dia minta keberhasilan Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan musibah yang menimpa dirinya Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati sudur. Sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, tetapi kolbu yang ada dalam dada. Nama ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis baik terkait dengan peristiwa perang Uhud ataupun terkait dengan kunutnya Nabi, ini doa kunut beliau mendoakan beberapa dari orang-orang Quraisy. Kita bisa mengambil pelajaran yang pertama bahwa para nabi dan rasul mereka juga terkena sakit dan juga mendapatkan ujian. Mereka dikenai sakit Nabi SAW terluka pada perang Uhud dan juga mendapatkan ujian. Apa hikmahnya? Liyu'lama min anna eh, liyu'lama annahum minal bashar. Agar diketahui bahwasanya mereka itu adalah dari kalangan manusia. Allah jadikan Rasul, Nabi adalah manusia sebagaimana umat beliau adalah juga sebagian dari manusia. Yang artinya apa? Tusibuhum mihanud dunia Beliau mengalami musibah, ujian-ujian dunia. Kemudian jasad beliau, tubuh beliau mengalami apa yang dialami oleh tubuh manusia yang lainnya, sakit, luka, berdarah, tanggal, patah gigi beliau, dialami juga oleh manusia yang pada umumnya. Maka ini juga memberikan pelajaran besar bahwasanya mereka adalah makhluk. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka. <clears throat> mereka juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Tunduk dalam ketentuan Allah untuk mengalami sakit, mengalami ujian, mengalami lapar dan sebagainya. Dari situ pula kita mengambil pelajaran wala yaftatinu bima dhahara ala aidihim minal mujizat. Agar jangan sampai seorang itu kemudian berlebihan pada sisi yang lainnya. Ketika apa? Melihat dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada mujizat-mujizat. Jangan sampai dari situ kemudian menganggap bahwasanya beliau adalah ilah beliau adalah sembahan. Sebagaimana apa? Kaum Nasara keliru dalam hal ini. Melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang sedemikian banyak sampai berlebihan menjadikan mereka untuk menetapkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah. Tidak, beliau manusia. Maka demikianlah pelajaran untuk umat Rasulullah SAW. Lihatlah bahwa yang diutus kepada kalian adalah seorang manusia. Beliau makan, minum di antara kalian, di antara para sahabat. Dan juga beliau pun wafat. Innaka mayitun wa innahum mayitun, thumma innakum yawmal qiyamah tub'atsun. Sesungguhnya engkau akan meninggal wahai Muhammad sebagaimana mereka Manusia yang lainnya juga meninggal. Para nabi yang lainnya juga juga meninggal. Pelajaran kedua, fihi masyru'iyatul kunuti fin nawazil. Disyariatkan untuk seorang itu berdoa kunut pada perkara-perkara nazilah. Suatu musibah yang dikatakan nazilah, suatu yang besar maka boleh untuk seorang kemudian berdoa dengan doa kunut berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala mohon agar dientaskan musibah tersebut agar ditolong kaum muslimin dan dihilangkan musibah yang menimpa mereka Pelajaran ketiga fihi jawazu du'a al musyrikin bi ayanihim bolehnya mengucapkan doa keburukan terhadap siapa ini orang-orang musyrikin bi'ayanihim dengan menyebut nama-nama mereka dalam salat. Dan yang seperti ini tidaklah kemudian merusak salat. Ini kalau dalam doa menyebut nama-nama itu bukan sesuatu yang merusak salat. Yang keempat sekaligus yang terakhir yang bisa kita bacakan pada malam hari ini wa fihi anal amra wal mulka kullahu lillah bahwa seluruh urusan dan kerajaan itu semuanya adalah milik Allah Azza wa Dialah Al-Malik. Dialah pemilik segala sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Uhud dan juga pada peristiwa Kunut tadi ketika mendoakan kejelekan untuk sebagian dari orang yang musyrikin dan diamini oleh para sahabat yang berdoa adalah seorang nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengamini siapa? Para sahabat bukan kita. Para sahabat yang iman mereka ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum mukminin yang sebenar-benarnya. Falam yastajib lahum fil mad'u alaihim tetapi dalam kondisi itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan doa tersebut diijabah. Dalam kondisi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian orang yang tadinya memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hidayah adalah ke Allah Azza wa Jalla. Memberikan hidayah kepada manusia adalah ke Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Menutup pembahasan kita pada malam hari ini bahwa pembahasan ini masih ada kaitan dengan pembahasan kita yang lalu terkait dengan doa ialah bahwa ketika seorang berdoa yang dituju dan diminta adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah sang pemegang seluruh urusan. Adapun manusia bahkan manusia yang paling mulia seorang nabi alaihi wasallam dan juga para malaikat tidak punya hak sedikit pun dalam mengatur urusan. Ini mengingatkan kita untuk mengikhlaskan doa hanya kita berikan, kita tujukan kepada Allah Azza wa Jal.